Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil amma ba'd. Kau muslimin dan muslimah peserta kajian Jumat pagi Musola Al-Ikhlas Sendawa rahimani wa rahimakumullah. Kembali kita lanjutkan bahasan tentang tarbiyatul aulad dari kitab fikih tarbiyatul abna. <clears throat> Syekh Mustafa Al-Adawi hafizallahu taala. Kita telah sampai pada poin pembahasan tentang meminta saran kepada anak dalam perkara yang mereka pahami. Waktu fahamul waladu maka terkadang anak itu faham dalam sebagian keadaan perkara-perkara yang tidak dipahami oleh ayahnya. Oleh karena itu menjadi kewajiban seorang ayah untuk minta saran pada anak dalam apa yang dipahami oleh anak dan dalam apa yang yutqinuhu apa yang dikuasai oleh anak dan janganlah uh, orang tua itu jahil membodoh-bodohkan anaknya dan jangan pula mengurangi haknya. Dan jadi kewajiban anak qaddim ra'yahu menyampaikan pendapatnya namun dengan cara penampilan fi minal adab. Ya, namun tidaklah dia sampaikan pendapatnya kepada orang tuanya dengan penuh adab. Wakomisi minal wakar dan penuh ketenangan, jangan meledak-ledak, jangan teriak-teriak. Dan di antara istimbat yang dalil yang eh, di antara dalil yang menurut penulis bisa mendukung hal ini adalah firman Allah Ta'ala tentang Daud dan Sulaiman dan Daud dan Sulaiman itu ilkiyah kumani ketika keduanya menetapkan hukum tentang kasus ladang yang dirusak oleh hunamul kaum sejumlah kambing. Dan kami eh, menyaksikan hukum eh, hukum mereka berdua. Kami berikan kepada Sulaiman pemahaman dan kami berikan wakulan dan masing-masing kami berikan padanya hukum dan pengetahuan. Ya, maka di sini ada dalam kasus ini ada hukum yang disampaikan oleh si ayah, sang ayah yaitu Dawud dan ada hukum yang disampaikan oleh Sulaiman. Dan Allah sampaikan dan Allah katakan dengan fafahamnaha Sulaiman menunjukkan benarnya hukum yang ditetapkan oleh Sulaiman. Lebih tepatnya hukum yang ditetapkan oleh Sulaiman. Maka di sini menunjukkan bahasanya terkadang anak memiliki pemahaman yang lebih bagus daripada orang tuanya. Kemudian dalam sahih yaitu dalam sahih Bukhari dari Abu Hurairah radhiallahu anhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda ada dua orang perempuan yang masing-masing membawa anak laki-lakinya lalu datanglah seekor serigala lalu membawa salah satu anak tersebut. Fakolat lisa hibatiha maka satu maka perempuan yang pertama berkata pada kawannya, Inna madhahaba bibenika. Serigala itu membawa anakmu. Maka perempuan yang kedua mengatakan yang sama. Tidak, serigala itu pergi membawa anakmu. Fataha kamata lalu keduanya meminta hukum pada Nabi Dawud alaihi salam. Maka Dawud menetapkan bahasanya anak tersebut likubra untuk ibu yang lebih tua. Maka dua ibu tadi ada yang tua dan ada yang muda. Kemudian keduanya keluar ketemu Sulaiman bin Daud alaihissalam. Lalu keduanya menceritakan putusan sang ayah. Maka Sulaiman mengatakan, datangkan padaku pisau, akan aku belah anak ini, kemudian akan aku bagi dua di antara keduanya. Maka ibu yang muda mengatakan, jangan lakukan, semoga Allah menyayangimu. Dia adalah anaknya. Dan ini indikator bahasanya dia memiliki kasih sayang yang tinggi yang tidak dimiliki oleh ibu yang tua. Maka kurangnya kasih sayang, ekspresi kasih sayang dari ibu yang tua menunjukkan kalau ibu yang tua itu bukan ibunya. Sehingga faqadabihi lisurro. Ya, maka Sulaiman kemudian menetapkan bahasanya anak tersebut anak ibu yang muda. Dan ibu yang tua itu bukanlah ibu dari anak yang masih tersisa ini. Indikatornya adalah dari ekspresi kasih sayang. Maka ibu yang lebih muda ini ekspresi kasih sayangnya lebih tinggi dari lah. Yang penting anaknya tetap hidup karena dibelah itu pasti mati. Ya sudahlah biar itu jadi anak si ibu yang tua. Ya, dan dan sedangkan ibu yang tua rela saja, ya dah nggak apa-apa dibelah bagi dua. Ini menunjukkan kalau itu bukan anaknya dan dia punya pemikiran ya anakku sudah hilang ya biar anak orang ini juga ya anakku sudah mati dimakan serigala ya sudah anak orang ini juga biar mati jadi sama-sama ya, tidak punya bayi sama-sama tidak punya anak. Sehingga itu indikator bahasanya ibu yang tua itu bukanlah ibu dari anak yang masih hidup ini. Sehingga kemudian Sulaiman menetapkan bahasanya ini adalah anak dari ibu yang lebih muda. Ya, maka di sini kita jumpai bahasanya seorang hakim itu bisa menetapkan hukum dengan sangkaan kuat. Seorang hakim itu bisa menetapkan hukum dengan indikator. Ya, indikator yang mengarahkan mana yang tepat. Dan di sini kita jumpai anak punya ilmu dan pemahaman yang lebih ya, lebih baik daripada ayahnya dalam sebagian kasus. Oleh karena itu karena dijumpai hal-hal semacam ini maka selayaknya orang tua minta saran pada anak. Ya, dan ketika anak itu punya pemahaman yang lebih baik, maka adalah dia sampaikan pada orang tuanya dengan penuh adab dan etika. Kemudian anak kecil menjadi imam sholat. Dan ini adalah di antara suari tasjik bentuk motivasi. Tentu dengan syarat madamu selama mereka adalah hafid Al-Quran. Diriatkan oleh Bukhari dari Amr ibn Salamah. Qal Amr mengatakan Nabi main. Kami, suku kami itu tinggal di oase. Air di sini artinya tempat air. Tempat air di padang pasir, yaitu oase catatan kaki wa dalam satu riwayat dalam riwayat Abu Dawud kun nabi hadirin yang murubina kami tinggal suku kami kabilah kami tinggal di hadir yang murubina yang dilewati yang dilewati oleh banyak orang banyak orang berlalu lintas berlalu lalang dan lewat di kampung kami nah, itu kalau versi Abu Dawud hadir apa itu hadir? Hadir maknanya mahdur. Wal uh, wa huwa al makan alladhi yuqimu bi annasu wa la yarhaluna anhu. Adalah tempat yang orang itu tinggal di tempat tersebut dan tidak pernah dan tidak meninggalkannya. Berarti hadir itu kampung yang permanen. Dan kalau pakai riat Abu Dawud itu ada kecenderungan kampungnya kampung bukan kampung permanen. Ya, Wasa biasanya kampungnya bukan kampung permanen. Namun yang dimaksudkan di sini kalau pakai versi Abu Dawud itu kampungnya kampung yang permanen. Karena apa? Walayar haluna anhu. Mereka tidak pernah mereka tidak meninggalkannya. Berarti ini kampung ini kampung yang permanen. Kuna bimain kami di daerah eh, yang di situ banyak air, mama ronas yang menjadi tempat lewat banyak orang. Wakana yang berbina aruban banyak rombongan yang melewati kampung kami. Ketika ada rombongan yang lewat, kami tanya-tanya mereka. Malinas, malinas, apa yang terjadi pada manusia, apa yang terjadi pada manusia. Ini tanya-tanya berita-berita yang beredar. Mahada rojul siapakah orang itu yaitu maksudnya Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka orang-orang mengatakan ya seumu ya, orang tersebut arrojul itu adalah orang yang mengatakan kalau Allah mengutusnya. Ya, dan uhya ilaihi dia mendapatkan wahyu atau auhallahu bikada atau Allah memberikan wahyu demikian dan demikian. Ya, ya so'omu itu dalam bahasa Arab punya dua makna, kadang maknanya ya, sangkaan dan kadang maknanya yakin. Ya, kalau yakin maka ya so'omu di situ bimakna qala. Ya, nampaknya di sini ya so'omunya bimakna qala yakulu. Maka mereka mengatakan yakulu dia mengatakan yaitu dia Muhammad mengatakan bahasanya Allah mengutusnya. Dan sebagian yang lewat di kampungnya Am, uh, Amr bin Salamah ini adalah kaum muslimin. Akhirnya kuntu ahfadu dhaka. Maka aku hafal hal tersebut. Fakaan nama yakiru seakan-akan terpatri fisadri dalam dadaku. Ya, maka sebelum kampung sebelum kampungnya itu masuk Islam, maka Amr bin Salamah ini telah hafal sejumlah ayat Al-Quran. Yang dia dengarkan dari sejumlah orang yang lewat di kampungnya. Wakanat al-Arabu dan adalah orang-orang Arab itu talawama bi islamihim mereka menunggu-nunggu untuk masuk Islam al-Fathah ya, Fatah itu Fatul Mekah, menangnya Muhammad atas kaumnya sendiri. Mereka mengatakan biarkanlah Muhammad dan kaumnya, yaitu orang Quraisy. Fa'inahu indahar alihim jika dia bisa menang mengalahkan kaumnya sendiri, maka dia nabi yang tulen nabi. Falam makana waqa'atu ahli eh, fatah maka tatkala telah terjadi peristiwa Ahlul Fatah penaklukan kota Mekah, badara kullu qaumin bi islamihim. Maka bersegeralah setiap kaum, setiap suku, setiap kabilah mengikrarkan keislamannya. Maka abi kaumi maka kaumku pun bersegera mengikrarkan keislamannya. Falamma qadima Ya, atau fabadara abi maka ayahku pun segera mendahului kaumku dengan uh, keislaman meng mengkabarkan keislaman kaumku. falam qadima tatkala ayahku tiba, qal ayah mengatakan, aku datang pada kalian wallahi demi Allah min ing di nabi dari sisi sang nabi, haqqan sebenar-benar seorang nabi. Fakal lalu ayahku mengatakan kerjakanlah sholat demikian di waktu demikian. Ya, wasalu dan kerjakanlah sholat demikian pada waktu demikian. Jika telah tiba waktu sholat, adalah salah satu beradan. Dan tidaklah yang jadi imam kalian yang paling banyak hafalan Al-Qur'annya. Fanadaru maka mereka lantas lihat-lihat Falam yakun ahadun maka tidak ada seorang yang lebih banyak hafalan Qur'annya dibandingkan aku. Lima karena kuntu atalaka. Aku belajar yaitu aku belajar Quran menarukban dari rombongan-rombongan yang lewat dan singgah di kampungku. Maka ada rombongan-rombongan yang lewat singgah sebagian mereka pas singgah itu membaca Al-Quran dan ini didengar oleh Amar kemudian dihafal. Fakot damuni baina aidihim. Maka mereka pun meminta kepada aku, memajukan aku di hadapan mereka. Mereka menjadikan aku sebagai imam yang tentu berdirinya di depan sendiri. Ya, di depan sendiri. Dan aku ketika itu berumur enam atau tujuh tahun. Wakanat alaya burdah dan aku punya kain yang kain itu jika aku pakai untuk sujud, maka dia ketarik. Maka kainnya itu ketarik karena sempitnya, karena kecilnya. Maka ada seorang perempuan yang mengatakan, Fakulat imra'at minal hayi, hayi artinya kampung. Maka ada salah satu perempuan dari kampung itu, yaitu kampungnya Amr ibn Salamah, mengatakan, dan e, mengatakan dan mengusulkan pada jamaah laki-laki atahutuna anna istaqariikum Tidakkah kalian tutupi anna dari kami jamaah ibu-ibu pantat imam kalian? Lalu mereka pun kemudian membelikan kepadaku Mereka beli kain Lalu mereka potongkan untukku dan mereka jahitkan untukku komis. Fama farih tu bisyai'in farahi bidzalikal komis. Maka aku tidaklah gembira melebihi gembiraku karena dapat baju baru. Ya, maka yang jadi pelajaran pokok di sini anak kecil ya, jadi imam. Karena dia yang paling banyak Qur'annya. Dan ini ya, meminta dia jadi imam padahal dia usianya belia ini diantara bentuk tasdi' memotivasi ya, memotivasi anak dalam kebaikan hmm. maka biarkan dia yang memimpin ya, Bahkan memimpin dalam satu amal yang paling mulia yaitu amal sholat. Hmm. Maka di antara metode pendidikan adalah memotivasi anak ya, dalam hal-hal yang positif dan baik. Dan di antara bentuk yang dilakukan oleh para sahabat adalah mempercaya mereka mempercaya anak untuk jadi imam sholat ketika dia punya kelayaan untuk jadi imam sholat. Ya. Dan kelayaan di sini dari sisi banyaknya hafalan. Ya, maka ayahnya Amr bin Abi Salamah inilah yang datang ke menghadap Nabi menyampaikan ke keislaman kaumnya. Lalu setelah di tempat Nabi selama beberapa waktu dia belajar Islam dari Nabi dan di antara pelajaran Islam yang Nabi sampaikan adalah pelajaran tentang salat. Maka Nabi mengatakan hmm, yang kemudian disampaikan kepada ya, ayahnya Umar bin Abi Salamah berarti yang disampaikan oleh Salamah kepada kaumnya maka kerjakan salat demikian di waktu demikian. Salat demikian di waktu demikian. Maka jika waktu telah salat, maka adalah ada salah satu kalian yang beradan. Ini dalil bahasanya adan itu fardu kifayah. Karena ahad hukum salah satu kalian. yu'adzin ini amr, berarti perintah, berarti wajib. Ya, maka adan itu fardu kifayah. Kemudian tidaklah salah satu jadi imam. Dan dalam yang paling yang jadi imam itu yang aksar hukum Qur'anan, yang paling banyak hafalan Al-Qur'annya. Bukan yang paling tua. Ini menunjukkan bahasanya tolak ukur jadi imam itu kualitas orangnya dan bukan senioritas umur atau usia. Dan bisa kita katakan hadis ini penjelas untuk hadis yang lain yang kurang jelas ada hadis yang mengatakan ya umul kaum akrohum li kitabillah. Ya, yang menjadi imam tetap di satu kampung adalah akrohum li kitabillah, yang lebih menguasai Al-Qur'an. Hmm, maka akrohum li kitabillah ini diperselisihkan ulama apa yang dimaksud akrohum li kitabillah. Apakah yang paling banyak faham isi hukum Al-Qur'an? Nih ya, Kemudian ataukah yang dimaksudkan adalah eh, hafalan Al-Quran. Ini penguasaan terhadap hukum Al-Quran ataukah penguasaan terhadap bacaan Al-Quran. Ya, maka ya, itu tidak jelas kalau di hadis tersebut. Nah penjelasannya bisa kita katakan ada di sini wal ummakum aktsarukum Qur'anan. Yang paling banyak hafalan Al-Qur'annya, tentu dengan kualitas yang ya, dengan bacaan yang berkualitas. Dan ternyata yang paling banyak hafalan Qur'annya adalah seorang anak berumur 6 atau 7 tahun namanya Amr ibn Salamah. Nah, namun Amr bin Salamah ini pakaiannya bisa kita katakan cupet Ya, jika sujud maka ada yang tertarik, ya, maka ada yang ya, yang terlihat. Nah, pada saat ini terlihat mau sujud, ya, maka di antara yang jelas melihatnya adalah jamaah ibu-ibu. Ya. Maka sehingga fakolat imra'at minal hai berkatalah salah satu perempuan dari kampungnya Amr ibn Amr ibn Salamah. Tolong tutupi pantat imam kalian. Nih, maka hal ini menunjukkan nih, eh, bolehnya perempuan pergi ke masjid nih, dan sholat di masjid sehingga mereka mengetahui apa yang terjadi di masjid. Kemudian di sini kita jumpai perempuan usul sesuatu pada eh, laki-laki dan itu adalah usulan yang tepat dan usulan yang bagus. Ya, maka dimungkinkan bahasanya eh, usulan wanita adalah usulan yang bagus dan baik. Oleh karena itu ada satu hadis namun hadis yang taif yang mengatakan mintalah saran pada perempuan namun selisihilah. Nah. minta Mintalah saran pada perempuan namun selisihilah. Karena pendapat yang tepat yang tidak tidak disarankan oleh perempuan. Nah. Itu ada hadis daif mengatakan demikian, memberikan kaidah bahwasanya ya, apa pendapat yang tepat itu pendapat yang tidak menjadi pendapatnya perempuan. Nah. Kalau dia usul A, maka jangan A, nah, itu yang tepat. Hmm. hmm. Ini ada hadis eh, demikian isinya, kontennya. Dari pendapat yang benar itu apa yang tidak menjadi pendapat perempuan. Nah, namun, namun hadis tersebut baif dari sisi sanad dan tidak benar dari sisi konten dan mantan dan matannya. Nah, di antara hal yang menunjukkan hal tersebut ya bisa kita katakan hadis ini. Hadis ini usul dan itu usulan yang benar. Perempuan usul dan itu usulan yang benar. Dan para sahabat laki-laki pun ya mereka menerimanya dan menilainya sebagai usul dan saran yang baik. Ya, kemudian ia datu sebian engda marodihim. Di antara bentuk memotivasi dan bentuk pengakuan terhadap eksistensi anak adalah ya, membesuk anak kecil ketika sakit. Maka perintah untuk membesuk orang yang sakit sangatlah banyak dan berbilang. Terdapat dalam Sahih Bukhari dari Anas, sesungguhnya ada seorang anak laki-laki Yahudi yang dia ini biasa melayani Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dia jatuh sakit. Ya. Ya, maka hal ini menunjukkan bolehnya mempekerjakan anak kecil namun sesuai dengan ya, kemampuannya tentunya dan hadis ini dalil bolehnya mempekerjakan non muslim Fa'atahu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya'uduhu maka Nabi mendatanginya dan membesuknya dan mengatakan aslim masalah Islam Fa aslama maka dia pun masuk Islam. Maka hadis ini dalil bolehnya membesuk orang kafir yang sakit manakala membesuk tersebut plus menawarkan keislaman. Hada wali ayadatil marid dan membesuk orang yang sakit memiliki dampak yang positif dalam jiwa si sakit menarik hatinya bihi ilal khair dan menariknya pada kebaikan dan kesalehan. Ya, maka di antara kiat penting yang berat untuk ya, ya, untuk mengurangi musuh dan permusuhan, maka jika ada orang yang memusuhi kita saat dia sakit kita besuk. Nah, maka itu akan bisa meluluhkan hatinya kalau dia benci sama kita, namun ketika dia sakit malah kita yang pertama kali membesoknya. karena faedah penting dari iyadatul marid adalah taklifu gulub, taklifu qalb. Nah, bisa menarik simpati hati. Nah, kemudian rasa cinta namun tetap dengan adil dan objektif. Mahabbatu rajul maka cintanya seorang bapak kepada salah satu anaknya lebih daripada yang lain hukumnya tidak mengapa. Karena tentu kondisi hati itu Allah yang tentukan. Maka kemudian orang tua lebih cinta satu anak daripada yang lain itu satu hal yang normal dan wajar. Maka satu hal yang tidak mengapa selama tidak diiringi kezaliman kemudian kelewat batas wajur dan dolim karena karena rasa cinta adalah sesuatu yang bersifat kodrati jibili ya, min indillah dari sisi Allah Ta'ala karena Allah lah yang memasukkan rasa cinta ke dalam hati karena Allah lah yang punya hati diatkan oleh Bukhari dan Muslim dari redaksi Muslim dari Abu Rairah Aradul anhu beliau mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah jika mencintai seorang hamba, Allah akan memanggil Jibril. Dan Allah berkata kepada Jibril, sesungguhnya aku yaitu aku Allah mencintai fulan, maka engkau wahai Jibril cintailah dia. Maka Jibril pun mencintai orang tersebut. Kemudian Jibril berteriak dan berseru di langit kepada penghuni langit yaitu para malaikat. Sesungguhnya Allah mencintai fulan, maka cintailah fulan. Maka penduduk langit yaitu semua malaikat mencintai fulan. Thumma yudha'u lahul fil ardi. Kemudian diletakkanlah untuk orang tersebut al kabul Penerimaan di kalangan para penduduk bumi. Maka Allah jadikan para penduduk bumi cinta padanya. Sebaliknya jika Allah membenci seorang hamba, Allah panggil Jibril dan Allah katakan pada Jibril, ini sesungguhnya aku yaitu Allah membenci fulan, bencilah dia. Eh, Fayubrituhu Jibrilu, maka Jibril pun benci pada orang itu. Dan Jibril pun berseru di tengah-tengah penduduk langit yaitu para malaikat, sesungguhnya Allah membenci fulan, maka bencilah fulan. Maka seluruh malaikat pun membenci fulan. Thumma tuda'ulahul barda'u fil ardi. Kemudian diterletakkanlah untuknya kebencian di muka bumi. Artinya Allah jadikan manusia benci kepadanya. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya, bersabda ya, berkata kepada Aisyah, nah, ini Khadijah tentang Khadijah. Di mana Nabi sering menyebut-nyebut Khadijah, yang ini bikin bikin cemburu Aisyah. Nah, yang ini seringkali bikin Aisyah cemburu. Maka Aisyah cemburu dan protes ya, kepada Nabi. Akhirnya Nabi mengasih tanggapan. Tanggapannya ini kot tu hubah. Ya, Wa Aisyah tolong maklumi, tolong fahami. Sesungguhnya aku diberi rezeki, diberi anugerah oleh Allah untuk mencintai Khadijah. Ya, atau tepatnya atau lengkapnya hadis ada di catatan kaki. Dilihatkan oleh Muslim dari Aisyah radhiallahu anha. Aisyah mengatakan adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam jika nyembelih kambing, ya, Rasul punya kebiasaan kirimkan daging kambing ini pada temannya Khadijah. Qalat fa ardabtuhu yauman. Ya. Maka aku marah kepada Nabi pada satu hari. Gara-gara suka ngirim kambing untuk temannya Khadijah, CS-nya Khadijah, teman dekatnya Khadijah. Maka aku katakan Khadijah, Khadijah. Nah, nah bolak-balik Khadijah. Nah, apa-apa Khadijah. Nah. Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan ini kata tuh Nah, sungguh aku mendapatkan rizki, mendapatkan anugerah, yaitu anugerah dari Allah Subhanahu Wa Taala untuk mencintai Khadijah. Tolong dimaklumi. Ya, maka di sini disampaikan yang jadi sisi pendalilan bahasanya kecintaan hati itu rizkun min Allah. Pemberian Allah Subhanahu wa taala. Ya, kecintaan hati kepada seseorang itu rizkun min Allah. Ruziktu. Adalah rizki. Rizki itu artinya anugerah. Pemberian dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, bukan ya karena Allah lah yang ngatur hati. Allah lah yang punya hati. Maka itu boleh jadi di luar kemampuan seseorang. Oleh karena itu ketika orang tua lebih cinta satu anak daripada yang lain itu satu hal yang eh, satu hal yang wajar. Oleh karena itu labak sabiha. Satu hal yang tidak mengapa. Kemudian berkenaan dengan uh, ya, ya. interaksi suami istri di riwayat ini kita jumpai pelajaran ya, bahasanya protesnya istri tidak mesti dituruti ya. Protesnya istri tidak mesti dituruti. Nah, Aisyah protes karena bolak-balik motong kambing, nah, kirimkan ke temannya Khadijah ini kirimkan ke temannya Khotijah. Akhirnya Aisyah cemburu, Bola balik Khotijah Khotijah. Kemarin Khotijah sekarang Khotijah lagi. Nah, besok nanti Khotijah lagi. Nah, maka tidak mesti dituruti. Ini protes. Ya. Tidak mesti dituruti. Boleh jadi eh, respon yang tepat, ya, minta dia untuk memaklumi. Tolong maklumi. Ini, ya, kurang lebih Nabi mengatakan pada Aisyah, tolong maklumi Sungguh aku mencintai Khadijah. Nah. Dan oleh karena itu Khadijah telah tiada, maka aku pun berbuat baik kepada orang-orang yang dekat di hatinya Khadijah. Dan kemudian kita jumpai pelajaran di sini di antara indikator cinta. Cinta kepada seseorang ketika orangnya telah tiada, Ya, maka di antara indikator cinta adalah ya, menjaga hubungan baik dengan orang-orang yang dekat di hati orang yang dicintai. Maka itu bukti cinta dan awetnya cinta. Khadijah telah lama tiada, namun Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengekspresikan cintanya kepada Khadijah dalam bentuk menjalin hubungan baik dan berbuat baik kepada orang-orang yang dekat di hati Khadijah. Kalau nyembelih kambing, ya, maka beliau tidak lupa untuk mengirimkan hadiah daging kepada teman dekatnya Khadijah. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang Musa alaihissalam. Allah katakan wa alqaitu alaika mahabbatan minni. Aku berikan kepadaku rasa cinta dariku. Maksudnya, fakana kuluman ro'ahu ahabbahu. Setiap orang yang melihat Musa, maka dia akan menaruh simpati kepada Musa. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang masalah adil dalam masalah cinta. Allah katakan walan tastati'u an ta'dilu bainan nisa. Dan kalian tidak akan mampu untuk adil dalam masalah cinta di antara beberapa istri kalian wala harastum meskipun kalian sangat berkeinginan untuk adil maka adil dalam masalah cinta dengan istri dalam keluarga poligami itu Allah katakan satu hal yang di luar kemampuan manusia. Eh, hal ini menunjukkan bahasanya adil yang Allah wajibkan adalah bukan adil dalam masalah cinta, namun adil dalam hal-hal yang bersifat fisik. Karena kalau dalam masalah cinta telah Allah tegaskan kalian tidak akan mampu. Wakala jumhur ulama, mayoritas ulama mengatakan tentang tafsir ayat ini, senyap adil yang Allah sebutkan di sini, yang seorang itu tidak mampu mewujudkannya adalah adil dalam masalah cinta dan kecenderungan yang bersifat tabi'i alami. Catatan kaki, dan mereka tambahkan juga kepada adil yang tidak di luar kemampuan seorang suami yang berpoligami adalah adil dalam masalah jima masalah hubungan biologis Liana oleh setah takut takudratil basyar karena adil dalam masalah cinta itu di luar kemampuan manusia. Beda dengan adil berkenaan dengan hak-hak syar'i. Nih, fa'ina mustata maka itu masih di luar masih dalam kemampuan seorang ya, di, masih dalam kemampuan seseorang dan Allah Subhanahu wa taala berfirman dan ketahuilah bahasanya Allah menghalangi seseorang dengan hatinya. Bahwa dan terdapat dalam masalah ini satu hadis yang sanatnya sedikit bermasalah yaitu doa Nabi ya Allah setelah membagi secara adil terhadap istri-istrinya Nabi mengatakan ya Allah ini adalah pembagianku dalam apa yang aku miliki maka janganlah engkau celah aku dalam apa yang tidak aku miliki yaitu hati dilihatkan oleh Abu Dawud wakola Uqbah, Uqbah mengatakan di catatan kaki, yakni yang Nabi maksudkan adalah hati. Saya Mustafa al mengatakan hadis ini maklul mengandung ilah yang aku telah jelaskan dalam kitabku Jami'ah Ahkam Minisa. Walakin lima anahu syawahid. Namun maknanya benar. Terdapat, terdapat syawahid sejumlah dalil-dalil yang menunjukkan benarnya konten dan makna hadis tersebut. Yaitu ya, hati itu di luar kemampuan mengkontrol hati, membagi hati itu satu hal yang di luar kemampuan seseorang. Wahahwa dan demikian ini Yakub alaihissalam dia mencintai Yusuf anaknya Yusuf lebih banyak daripada saudara-saudaranya. Allah Ta'ala berfirman, sungguh dalam kisah Yusuf dan saudara-saudaranya terdapat ayat Allah bagi orang-orang yang bertanya. Ketika mereka mengatakan sungguh Yusuf dan saudaranya Yusuf lebih dicintai oleh bapak kita yaitu Yakub minna daripada kita. Padahal kita usbah jumlahnya banyak. Ya, dan Allah Ta'ala berfirman Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal soleh, saya ja'alulahum rahman wudda. Maka Allah akan jadikan mereka orang-orang yang dicintai penduduk bumi. Wudda di sini maknanya mahabbatan fi qulubil ibad. Dicintai oleh hati-hati manusia. Maka dicintai oleh manusia, oleh masyarakat ini adalah anugerah dan pemberian Allah Subhanahu wa taala. Maka lebih cinta sebagian anak dari yang lain itu tidak mengapa. La tidak mengapa. Fihada dalam masalah ini. Ada yang lebih dicintai dan ada yang kurang dicintai. Wala harajan dan tidak mengapa. Fal waladu saleh maka wajar jika anak itu anak yang saleh, anak yang baik, penurut, maka dia lebih dicintai, lebih dimuliakan dan lebih dimuliakan dibandingkan anak yang beling atau rodom beling ya. Maka cintanya kurang ya maklum ya. Ini ada beberapa anak, ada yang mituhu, ada yang temen sama orang tuanya, ada yang ya, brengsek. Nah, maka yang uh, yang berbakti kemudian dicintai, yang brengsek kurang dicintai, ya, itu tentu tidak mengapa. Akan tetapi kewajiban orang tua ala yubalik tidak berlebihan menampakkan cintanya pada salah satu anaknya ya, tidak berlebihan menampakkan cinta dan konsekuensi cinta matbu'atiha ilal ailatin minal ilal kecuali karena satu alasan ya, kula ucapan eh, yang diperbolehkan contohnya ucapan seorang ayah, seorang tua pada anak-anaknya. Ya, dia katakan fulan anak si A itu lebih bagus daripada kalian karena dia rajin sholat, rajin puasa. Fahina idin maka pada saat itu kot yahmilum hadal kaulu karena boleh jadi mendorong ucapan orang tua dan sanjungan orang tua ini mendorong saudaranya. Mendorong anak yang lain untuk juga rajin sholat dan puasa. Karena orang tua menjelaskan kenapa dia memuji anak yang yang itu. Maka disebutkan alasannya. Maka jika anak yang lain juga seperti itu, maka dia pun berhak untuk mendapatkan pujian sebagaimana anak yang telah dipuji. Atau sebagaimana ucapan orang tua memotivasi salah satu anaknya. Dengan mengatakan, Akhuka fihi khair, saudaramu itu ada padanya kebaikan. Saudaramu istimewa, minal fudola, bagian dari orang-orang istimewa. Kenapa? Likaunihi layangkul al-hadis. Karena dia tidak suka ya, mengutip-ngutip perkataan. Ya, yaitu tidak suka mengadu domba. Tidak mempermalukan kaum muslimin. Waliyuthathir fil kalam tidak cerewet dalam masalah ngomong. Wayak sudurajul dan maksud orang tua dengan menyanjung anaknya ini Ya, dengan menyanjung anaknya ini adalah memotivasi saudara-saudara yang lain untuk berjalan di jalan kesolehan sebagaimana jalan yang telah ditempuh oleh saudara eh, saudaranya terlebih dahulu. Lakin akan tapi layambari tidaklah sepatutnya rasa cinta yang lebih besar, azaidah yang lebih besar ini mendorong orang tua untuk zalim sama hak anak yang lain. Wa jauh ataupun zalim. Mengorangi hak Kemudian idlal dan menghinakan anak yang lain atau anak perempuan yang lain. Ya, demikian yang kita baca sempatan pagi hari ini Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam wa bihamdika asyhadu an illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.